siksa api neraka dan mudah-mudahan akan menyelamatkan kita tatkala nanti kita tenggelam dalam keringat manusia di yaumil mahsyar. Bagi para jemaah yang belum korban masih ada waktu. Hari ini baru tanggal 11 Dzulhijjah itu hari pasrek yang pertama Kemudian besok masih bisa Sabtu dan terakhir adalah hari Ahad. Jangan sampai kita diberi banyak kenikmatan oleh Allah tapi kita tidak melaksanakan kurban, tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita manusia ini mudah memenuhi panggilan manusia gampang enteng kalau diajak berkorban untuk manusia tapi seringkali kalau diminta oleh Allah berkorban untuk Allah kadang-kadang kita kurang tertarik kalau disuruh berkorban untuk partainya berapapun duit yang keluar gak pernah ada rasa sayang berkorban untuk menggapai agar dapat jabatan yang tinggi berapapun dia gak pernah mikir tapi kalau di suruh Allah berkorban menyembelih binatang ternak anggaplah kambing dua juta setengah kadang-kadang pada waktu oleh sebab itu tidak sedikit hamba-hamba Allah ini uang digunakan untuk hal-hal yang maksiat mereka gampang enteng berubah hatinya tapi giliran untuk pakai bekalnya sendiri besok yang meninggal kadang-kadang dia tidak tertarik Giliran ada konser Bon Jovi di Jakarta 3 juta setengah dia enteng membeli 40 ribu tiket terjual habis sampai ada yang ketipu-ketipu dapat tiket abal-abal coba kalau digunakan untuk berkorban ke Allah Masya Allah orang-orang seperti itu percaya nanti apabila meninggal pasti dia akan menyesal dengan penyesalan yang tidak akan ada artinya, penyesalan yang sia-sia. Terus menerus dia akan menyesal. Itu Allah ceritakan dalam surat As-Sajdah ayat 12 yang mana andai kata orang-orang meninggal dunia itu permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia hanya kepingin hidup di dunia dan mau beramal soleh firman Allah itu berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مؤمنون يا الله يا Tuhan kami Absorna kami telah melihat Wasamikna kami telah mendengar Tamat dahsyatnya azabmu ya Allah Ngeri ya Allah Farjikna kami minta ya Allah Kembalikan kami ke dunia sebentar saja Kami janji amal salihan Kami akan beramal soleh Karena inna mungkin sekarang kami benar-benar yakin bahwa amal soleh itulah yang sangat meringankan beban kami. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 100 juga mereka sama. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, Tundalah umurku ya Allah Jangan sampai mati sekarang ya Allah Jangan sampai mati sekarang kalau dia kepingin hidup lagi, kepingin beramal soleh sama, sama. Makanya kalau orang-orang mati kepingin beramal soleh balik di dunia nggak pingin jadi pejabat, nggak kepingin dia numpuk-numpuk mobil harta benda, hanya kepinginnya beramal soleh. Kenapa kita yang masih hidup ini kok gak tertarik amal soleh? Pastilah anda nanti akan menyesal lebih-lebih Rasulullah telah menyampaikan di mana Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Tidak ada seorang pun yang meninggal dunia ini nanti kecuali kata Rasul pasti nanti akan menyesal. Meskipun dia orang baik ya Rasul, iya meskipun dia orang baik, Sahabat masih bertanya, kira wa mana damatuhu ya Rasulullah?" Penyesalannya mereka itu apa ya Rasulullah Orang baik pun kok dia menyesal. Apalagi orang jelek yang banyak dosa. Jawabnya Rasulullah, "Ingkana namuhsinan nalima Allah yakuna dada ihsan Kata Rasulullah kalau orang yang mau mati itu adalah orang yang soleh, orang yang taat, orang yang beribadah. Nanti dia pasti akan menyesal Allah yang puna sebagai insan. Kenapa ya Allah dulu aku kamu hidup? Kau nggak nambah-nambah amal baikku, amal solehku, sedangkan manfaatnya kayak seperti ini ya Allah. Kalau saja ya Allah dulu aku nambah-nambah Gak sampai aku sengsara menderita seperti sekarang. Mereka tahunya kalau sudah meninggal dunia. Kalian tahu ya Allah bahwa balasan dari ujung atas datang lebih awal supaya seperti ini ya Allah. Pastilah dulu aku nggak bakal akan terlambat lagi. tar kalau yang terlambat terlambat kalau nggak nyesal tar di akhir. Kalau tahu ya Allah ternyata sholat berjamaah di masjid sholat tepat waktu kayak seperti ini balasan dari ya Allah pastilah aku nggak akan menerlambatkan waktu lagi ya Allah itu mereka taunya kalau sudah meninggal dunia menyesal kepingin hidup di dunia lagi orang yang baik aja menyesal wa in kana musian kata Rasul kalau orang yang meninggal dunia itu adalah orang yang banyak dosanya, maka dia nanti pasti akan menyesal. Penyesalannya adalah yang yakuna dan minal dulu Kenapa ya Allah dulu aku Kau enggak mencabut dari dosa-dosaku Kau enggak mau menghindar Ngerti adabnya seperti ini dahsyatnya ya Allah Kenapa aku dulu aku puas kuatkan nafsunya apa ya apa kepingin dia taubat berbuat baik lagi tapi sudah nggak ada kesempatan lagi makanya orang mau meninggal dunia itulah matanya melirik ke kanan melirik ke kiri dia ditampakkan sebelah kanan berpadat-adat dikiranya sebelah kiri tidak ada ada, dia melirik ke kiri ada ada, ke atas ada ada. itulah hadis Bukhari Muslim yang Rasulullah sampaikan inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu fil ghadati wal ashi in kana min ahli jannah fa min ahli jannah wa in kana min ahli nar fa min ahli nar kata Rasulullah kamu semua kalau nanti mau mati itu akan Allah tampakkan siang dan malam manfaatmu tempat tinggal yang akan bertempati kalau dia sampai ketemu di surga, maka dia yang dilihat mau meninggal untuk segala kenikmatan surga Allah nampakkan. Sehingga jangan kaget kalau orang mau meninggal. Setelah dia meninggal di dunia, dia dalam keadaan tersenyum. Itulah tanda-tanda meninggal yang baik. Meninggal yang baik yang nomor dua, kata Rasulullah adalah keningnya berkeringat. Tanda-tanda meninggal yang baik. Ketiga adalah bibirnya ini tidak kering kalau mau meninggal dunianya dan wajahnya lebih berseri-seri. Ini tanda-tanda dia calon penghuni surga. Tapi sebaliknya kalau dia calon penghuni neraka banyak dosanya melanggar aturan-aturan Allah maka nanti mau meninggal dunianya suaranya akan bersuara krong krong krong susah mau meninggal dunianya. Demikian juga mau meninggal dunianya dia mukanya pada merah ketakutan karena melihat adab sana, melihat adab sini. Semua Allah tampakkan dosa-dosa karena dia berani sama bapak ibunya. Sambil bapak ibunya meninggal gara-gara dia anak ini Nanti lihat aja mau Allah tampakkan bagaimana adabnya orang durhaka sama orang tua. Kalau tidak seperti itu, nggak bisa tobat saudara dan nggak bisa menyesal, nggak ada artinya lagi. Allah akan tampakkan bagaimana kalau dia nipu orang, kalau dia mabuk, dia judi, dulu pernah berzina, pernah mabuk, sekarang mau meninggal dunia Allah tampakkan satu persatu adabnya itu. Kalau seperti itu apa artinya penyesalan kita? Makanya Allah berfirman dalam surat al mumin ayat 85 falam yaku fahum imanum lama ro'au ba'sana maka tidak ada artinya lagi iman mereka tidak ada lagi penyesalan mereka lama ro'au ba'sana manakala sudah melihat abad-abad kami makanya sekaranglah penyesalan perbaikilah kesalahan-kesalahan kita berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan. Tapi seringkali kamu malah mengorbankan ajaran agama, bukan kamu berkorban untuk agama. Di antaranya, kalau kita nanti cinta sama Allah, kita berkorban waktu untuk Allah. Apa sih susahnya kita datang jam setengah dua belas untuk jumatan? umat kita berkorban menyembelih putra putri kita yang Nabi Ibrahim tidak ayolah berkorban meluangkan waktu untuk Allah baca Al-Quran berkorbanlah untuk Allah ayo tahajud hanya mengorbankan waktu untuk berbuat baik aja yang kepentingannya adalah untuk dirimu sendiri kadang-kadang kamu gak ada waktu Sedangkan kebaikan itu semuanya menikmati dirimu sendiri, bukan orang lain. Kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 7, In aksantum aksantum fi anfusikum wa in asyaktum falaha. Kata Allah kalau kamu berbuat baik, kamu nurut saja sama Allah yang menikmati nanti kamu sendiri bukan Allah bukan temanmu, bukan atasanmu, bukan bawahanmu habis baliknya kalau kamu nggak urut sama Allah paling babak belur nanti tiada tiada kubur jangan kamu salahkan Allah sadarlah para jamaah kita ini masih melewati tiga alam lagi itu pasti satu adalah alam barzah alam kubur kedua adalah alam mahsyar dan yang ketiga adalah alam akhirat berapa tahun jalan kubur sampai kiamat bertahun-tahun dalam mangsa berjuta-juta tahun apalagi di akhirat khalidina fiha semuanya itu butuh bekal amal soleh yang banyak mau minta tolong siapa kamu nanti di alam kubur atasanmu yang kau bela-bela itu selama ini siang malam habis waktumu hanya untuk atasanmu gak akan bisa dia nyelamatin dari siksa kubur paling kalau kau mati dapat pujian dari kantor almarhum adalah seorang pekerja keras hanya itu saja dan gak akan menyelamatkan kamu kalau kamu sampai waktunya sholat kamu telantarkan saudara kalau kita pulang kampung lebaran kemarin yang paling 10 hari di kampung berapa banyak bekal yang kita bawa di mobil sampai terpal di atas mobil itu jelas-jelas ada harapan nanti balik ke Jakarta saudara kalau nanti kita pulang dipanggil hadrat ilahi ya, ya, Rabbi, pernah kalian balik ke dunia lagi? Tidak. Di dunia hidup di dunia cuma sekali-kalinya tidak akan terpulang lagi. Kalau anda gagal malas beramal soleh terkala kamu hidup di dunia, tiga alat sepanjang masa kamu akan sengsara menderita. Bertobatlah, masih ada waktu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Hadirnya berbahagia, ini cerita nyata. Suatu hari Rasulullah menanyakan kondisi sahabatnya yang sedang sakit karena pada hari itu ikut pengajian majelis Rasul. Kata Rasul, wahai kawan-kawan kemana kawan kita yang sedang sakit? Dijawab oleh para sahabat, dia telah tiada ya Rasul. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia meninggal dunia. Iya ya Rasul. Apakah ketika dia mau meninggal dunia itu nggak pesan kepada kita yang masih hidup? Tidak ya Rasul. Rasulullah masih kejar terus pada keluarganya. Wahai keluarga, almarhum, apakah kalau dia mau meninggal dunia nggak pesan sepatah dua kata kata untuk kita yang masih hidup? Iya ya Rasul, dia ngomong tiga kata ya Rasul, tapi kita semua nggak paham apa artinya. Coba apa yang kau ingat? tatkala dia mau meninggal dunia ya Rasul, dia itu mengatakan kata-kata ya laitaha karena ba'idatan. Yang kedua ya laitaha jadi jadidatan. Yang ketiga ya laitaha karena kamilan. Artinya aduhai kalau saja dulu itu jauh hanya ngomong gitu ya Rasul kami gak paham apa maksudnya Akhirnya Rasulullah diam sejenak, malaikat Jibril masih tahu, oh begini. Sahabatku ini kita tahu setiap pagi-pagi dia sudah berangkat ke masjid. Saat berangkat ke masjid itulah karena dia nggak jauh dari masjid tahu-tahu ketemu seorang buta orang tunanetra satu riwayat adalah Abdullah bin Maktum saat itulah karena nggak ada orang yang nuntun keadaan gelap yang melek aja belum ada yang bangun ini tahu-tahu ada orang buta sendirian tengah malam akhirnya dengan tulus hati dituntun sampai diantarkan ke masjid dengan ikhlasnya untuk orang buta yang tinggal beberapa meter itulah ketika mau meninggal dunianya Allah manfaatkan betapa besarnya pahala balas tanda Allah subhanahu wa ta'ala sampai mau meninggal dunianya yang diucapkannya oleh paha baik dan aduhai kalau saja dulu nontonku itu jauh kayak apa ya Allah yang dekat hanya balasannya seperti ini ya Allah bagaimana kalau dulu nontonku itu dari jarak jauh dia kepengen hidup kembali ke dunia lagi nolong orang tapi apa daya Itulah Allah tampakkan yang kelihatan sepele, tapi justru mau meninggal dunia itu yang diucapkan dia. Yang kedua, ucapan dia ya lekaha karena jadi datang. Aduh hei, kalau saja ya Allah dulu itu baru. Apa maksudnya ya Rasul? Sahabat meninggal kamu tahu sahabat pagi selalu ke masjid saat itulah situasi dan kondisi cuaca luar biasa dinginnya luar biasa sampai akhirnya Kekala mau berangkat itulah pakai baju rangkap dua yang satu yang di depan adalah baju bekas yang pertama adalah baju baru kalau dia berangkat menuju ke masjid di tengah jalan ada seorang yang mau meninggal dunia kedinginan sampai akhirnya dia Ternyuh hatinya untuk menolong dia menyelamatkan nyawanya sampai baju yang dipakai baju bekas pakai nutupin yang dia sampai tertolong nyawanya dia sampai ke masjid dengan ikhlasnya menolong memberi baju bekas itulah mau meninggal dunianya itu yang Allah tampakkan sangat besar pahalanya sampai dia ucapkan ya Allah aduhai kalau saja dulu yang saya kasihkan yang baru kayak apa balasan darimu ya Allah yang jelek aja seperti ini ya Allah itu tahunya kalau mau meninggal dunia sudah. dan yang terakhir bahwa sahabatku ini kenapa mengucapkan ya laitahu karena kamilan aduhai kalau saja dulu itu utuh dia terkala suatu hari mengadakan perjalanan yang sangat jauh luar biasa. Akhirnya pulang ke rumah itulah kelaparan dan kehausan sampai akhirnya nanya kepada istrinya, Bu, punya makanan apa nih Bu? Gak punya apa-apa nih Pak, kata istrinya. Cuma ada sepotong roti ini Pak. Ya udah bawa sini saya makan. Tatkala mau dimakan Bismillahirrahmanirrahim baru mau dimakan di depan rumah ada pengemis Sabillillah, sabillillah Tuhan disekatkan jalan Allah Tuhan Kami lapar Tuhan, kami lapar Kawanmu ini gak tega Sepotong roti itulah dibagi dua Separuh diberikan kepada orang yang minta-minta di depan rumah Dan yang separuhnya dimakan sendiri dengan ikhlas tulus hati Dengan memberi sepotong roti itu mau meninggal dunianya Allah tampakkan sampingnya ucapkan ya, ya tahu karena kamilan aduh ya Allah kalau saja dulu itu utuh yang saya kasih kayak apa balasan darimu ya Allah yang kecil separuh aja kayak seperti ini ya Allah kepingin dia hidup ke dunia banyak bersedekah itulah cerita nyata semuanya ini terkala tahunya kalau sudah meninggal dunia inilah bedanya orang yang hidup sama orang yang meninggal dunia kalau orang yang hidup ini bisa berbuat baik bisa, berbuat gak baik juga bisa. Tapi dia belum merasakan akibatnya apa kesalahan yang ia lakukan perbuatannya itu. Tapi kalau orang meninggal dunia, dia sudah merasakan akibat perbuatannya, namun kepingin memperbaiki, kepingin dia menyesali, oh, tidak bisa kembali hidup saudara. Sadarlah orang bilang hidup ini berawal dari huruf B, dan berakhir huruf B yaitu dek mati. Antara huruf B dan huruf D ada huruf C yaitu choice. Choice artinya pilihan. Jika ini menawarkan bermacam-macam pilihan, kalau anda kepingin calon dari penghuni surga, anda bisa pilih. Dan kalau anda kepingin penghuni neraka, juga anda bisa pilih. Tidak ada pilihan tanpa konsekuensi. Kalau Anda mau pilih calon penghuni surga, konsekuensinya harus taat kepada Allah. Tapi kalau Anda mau pilih penghuni neraka, silahkan turutin nafsu turutin tipu daya godaan setan. Kalau sampai Anda masuk neraka, bukan Allah gak sayang sama banyak, tapi Andalah yang dulu terkala di dunia milih jalan itu sendiri. Mudah-mudahan apabila kita meninggal semua dalam keadaan husnul khatimah, dan kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita sekarang ini sebelum penyesalan itu nggak ada artinya lagi. Wa idza al-Qur'anu fastami'u lahu Bismillahirrahmanirrahim. القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الحمد لله الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بشكل اليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله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 Ampunilah sekolah apapun diri kami. Ampunilah segelap apapun masa lalu kami. Ampunilah sehina apapun aib-aib kami. Ampunilah seburuk apapun akhlak kami. Ampunilah segala kedurhakaan, kebaliman, kemenafikan dan kebohongan-kebohongan kami. Ampunilah dosa orang-orang yang pernah kami tipu, Ampunilah dosa orang-orang yang pernah kami dolimi Ampunilah dosa orang-orang yang pernah kami sakiti Ampunilah dosa orang-orang yang pernah kami bohongi Dan bukalah ya Allah hati mereka Agar mereka berkenan memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan kami Kalau sampai mereka tidak memaafkan terhadap kesalahan kami ya Allah pastilah kami nanti akan termasuk orang-orang yang menyesat, termasuk orang-orang yang bangkrut di akhirat, dan termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر